Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai hadfu amilil masdari jawazan yaitu dihapusnya amil bagi masdar atau amil bagi maf'ul mutlak yang hukumnya itu jawaz, yaitu boleh. Artinya pembahasan ini membahas mengenai kapan dipolehkannya amil dari maf'ul mutlak itu dihapus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-291 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khadfu amilil muakkidim tana' wa fi siwahu li dalilin muttasa' dan dihapusnya amil bagi maf'ul mutlak yang muakkid artinya yang menjadi taukid kita sudah membahas beberapa jenis dari maf'ul mutlak yaitu fungsinya Salah satu fungsinya itu adalah muakid untuk memberikan penekanan bagi amil. Maka kalau misalnya maf'ul mutlak tersebut fungsinya adalah sebagai muakid sebagai hal yang memberikan penekanan, maka imtana'a, ya, hukumnya itu tidak boleh. Jadi uh, di sini dijelaskan bahwa amil bagi maf'ul mutlak yang fungsinya adalah untuk muakid untuk memberikan taukid, penekanan, itu tidak boleh. Ya, penghapusannya tidak boleh. Wa fi siwahu lidalilin muttasa. Adapun maf'ul mutlak yang selain untuk muakid artinya berarti ada yang menjelaskan nau ya, bagaimananya dan juga ada yang menjelaskan adad, menjelaskan jumlahnya. Maka untuk yang menjelaskan nau ya, jenis atau bagaimananya dan juga jumlahnya itu boleh dihapus. Ya, tapi lidalilin asal ada petunjuk atau indikatornya. Muttasa dan ini ya perkaranya luas, artinya hukumnya boleh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini Beliau mengatakan yajuzu hadfu amilil masdaril mubini lin nau'i au lil adadi. Diperbolehkan menghapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan mengenai jenis ya, perbuatannya atau bagaimana perbuatan itu dilakukan atau yang menjelaskan mengenai adat yaitu bilangannya. Kemudian bisyarti dengan syarat ya bisyarti an yadulla alaihi dalilun. Ya dengan syarat ada suatu petunjuk atau indikator yang menunjukkan kepada hal tersebut. Artinya menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Wa dalilu nau'ani dan petunjuk atau indikator yang dimaksud di sini itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama makoliyun. Ya, dalilun makoliyun yaitu indikator atau petunjuk yang memang diucapkan. Ya, jadi petunjuk tersebut itu dapat diketahui dari apa yang diucapkan. Ka'an yukola ya, sebagaimana jika dikatakan kepada seseorang, majalasta, ya, tidakkah engkau duduk? ya atau dikatakan kepadamu ya majalasta tidakkah engkau duduk fatakulu maka kemudian engkau menjawab bala julusan towilan, bala julusan towilan. ya tentu saja saya duduk dalam waktu yang lama maka perhatikan di sini itu ada eh, amil yang dihapus bagi maf'ul mutlak julusan Ya. Yaitu tadi at setelah itu ada bala tuh julusan tawilan. Ya tentu saja saya duduk dengan duduk yang lama. Maka di sini eh, jelas tuh itu boleh dihapus. Dan julusan tawilan itu merupakan maf'ul mutlak yang menjelaskan nau, yang menjelaskan bagaimana duduk tersebut dilakukan. Kemudian au bala ini atau ya tentu saja saya duduk dua kali. Maka ini adalah jenis maf'ul mutlak yang menjelaskan adat, yang menjelaskan mengenai bilangan dilakukannya perbuatan tersebut. Takdiru, ya takdir dari jawaban bala julusan towilan itu adalah bala jalastu julusan towilan tentu saja saya duduk dengan waktu atau duduk yang lama. Fahudhifa amilul masdari. Maka di sini amil dari masdar yaitu fi'il jalastu itu dihapus. Liwujudid dalilil maqaliyi. Karena terdapatnya indikator atau petunjuk yang telah diucapkan. Apa indikatornya atau petunjuknya? Wa huwa majalasta, yaitu pertanyaan majalasta, ya tidakkah engkau duduk? Nah, itu pertanyaan sudah jelas. Yang ditanyakan itu adalah mengenai duduk. Wa mithluhu bala jalsata ini. Demikian juga yang jawaban bala jalsata ini. Itu takdirnya adalah bala jalastu jalsata ini. Dan jelas itu boleh dihapus ya, karena terdapatnya dalil makoli. Kemudian kita lanjutkan. Athani yang kedua, dalilun haliyun. Yaitu petunjuk atau indikator yang dapat diketahui dari kondisi. Jadi bukan sesuatu yang diucapkan, tapi dapat dipahami dari kondisi. Contohnya bagaimana qaulika liman qadima min safarin. Sebagaimana ucapanmu kepada seseorang yang baru datang dari safar, ya baru saja sampai atau datang dari bepergian. Engkau mengatakan apa? Kuduman mubarakan. Kuduman mubarakan. Ya, kedatangan yang penuh keberkahan. Tiba-tiba mengucapkan maf'ul mutlak, yaitu kuduman mubarakan. Ai maksudnya qadimta kuduman mubarakan. Ya, engkau datang dengan kedatangan yang penuh keberkahan. Maka di sini kuduman mubarakan itu adalah maf'ul mutlak yang menjelaskan nau. Yang menjelaskan uh, bagaimana kedatangan dari orang tersebut. Fahudhifa amilul masdari jawazan. Maka di sini dihapus amil bagi masdar dan hukumnya boleh. Lidalilin haliyin karena adanya indikator atau petunjuk yang berupa kondisi. Wahuwal musyahadatu, yaitu engkau memang melihat langsung, yang menyaksikan, melihat secara langsung kedatangan orang tersebut. Ya, orang tersebut datang, nah tiba-tiba kuduman mubarakan. Ya, padahal asalnya kodim ta kuduman mubarokan. Itu boleh karena apa? Engkau menyaksikan langsung ya kedatangan orang tersebut. Nah, ini contoh yang nau. Wa mithalul adadiyyi dan contoh dari maf'ul mutlak yang adadi itu engkau katakan antusyahida qailas sibaqi taduru antusyahida ah. khailas sibaqi taduru ya antusyahida ah. khailas antusyahida khailas sibaqi taduru antusyahida ah. khailas sibaqi taduru yaitu ketika engkau melihat kuda-kuda balap itu sedang berputar atau melintasi lintasan balap ya berputar-putar di lintasan balap Fatakulu, maka engkau katakan tiba-tiba daurota ini, Ya, daurota ini Dua putaran. Ya, ai darot daurota ini, Maksudnya kuda-kuda tersebut telah melintasi lintasan balap sebanyak dua kali. Ya, maka di sini seharusnya kan darot daurota ini, tetapi darot boleh dihapus karena apa? Ada dalil hali yaitu indikator keadaan, apa wahwal musyahadatu juga, karena engkau menyaksikan langsung kuda-kuda tersebut yang sudah berputar dua kali. Ammal masdarul muakkidu li'amilihi fal aslu annahu la yajuzu hadfu amilihi. Ya, ammal masdarul muakkidu li'amilihi fal aslu annahu la yajuzu hadfu amilihi. Adapun masdar yang memberikan penekanan atau menjadi taukid bagi amilnya, maka hukum asalnya itu tidak boleh dihapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak tersebut. Mengapa? Li'annal masdaro masukun li ta'kidi amilihi. Karena masdar tersebut atau maf'ul mutlak tersebut itu dibawa untuk memberikan penekanan terhadap amilnya. Watakawiyatihi dan juga menguatkan, ya menguatkan amilnya. Watakriri maknahu fidzihni dan juga menetapkan maknanya, makna dari amil tersebut, ya di dalam pikiran, di dalam benak wal hadfu munafin lidzalika. Ya, maka kalau misalnya menghapus amil ya amil bagi e, maf'ul mutlak yang memberikan penekanan itu munafin lidzalika itu meniadakan tujuan tersebut. Kan tujuannya untuk memberikan penekanan pada amilnya dan menguatkannya dan juga menetapkan maknanya. Kalau misalnya dihapus, nah yang ditekankan, dikuatkan, dan ditetapkan itu mana? Ya, seperti itu. Kemudian, lakin waroda annal araba iltazamat hadfa amilil masteril muakkidi bitirodin. Ya, lakin waroda annal araba iltazamat hadfa amilil masteril muakkidi bitirodin. Akan tetapi ya telah sampai atau terdapat atau didapati bahwa orang-orang Arab itu melazimkan penghapusan amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang muakid yang memberikan penekanan terhadap amilnya tirodin. Ya dan itu secara ittirad kita lihat catatan kaki taqaddama ma'nal mutaridi fi akhiri babi jam'il mudzakkaris salimi. Dan telah berlalu penjelasan mengenai mutarid di akhir bab jam jam'ul mudzakkaris salim. Ya, karena di akhir e, bait mengenai jamak mudzakkar salim itu ada wababuhu wa mithlahi nin yarid dzalbabu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Nah, di situ sudah dijelaskan mengenai apa maksud dari muttarid atau yattarid di situ. Nah, mudahnya ittirad itu tidak syadz. Artinya dilakukan oleh orang Arab secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa eh, Lakin waroda annal araba iltazamat khafa'amilil masdaril muakkidi bitirodin. Jadi orang-orang Arab itu akan tetapi terdapat ya kenyataan bahwa orang-orang Arab itu melazimkan ya terus-menerus menghapus amil masdar yang muakid dan itu secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Artinya itu bukan sesuatu yang syadz fi ba'dil mawadhi'i ya, di sebagian kondisi kama sayati insyaallahu sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallahu taala wa anabu anhul master ya wa anabu anhul master dan orang-orang Arab itu menggantikan amil yang dihapus tadi itu dengan masdar Ya, tadi jadi ada amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang dihapus. Ya. Maaf, amil bagi maf'ul mutlak itu dihapus. Ya, kemudian amil yang dihapus tersebut itu digantikan oleh masdar. Fahalla mahallahu. Maka masdar tersebut itu menggantikan kedudukan dari amil yang dihapus tersebut wa amila amalahu fir raf'i wan nasbi ya wa amila amalahu fir raf'i wan nasbi dan masdar tersebut itu beramal seperti amalan amil yang dihapus tersebut ya baik dalam merofakkan atau menasabkan ya misalnya amil yang dihapus itu fiil ya fiil itu bisa merofakkan dan menasabkan maka masdar tersebut juga bisa melakukan hal yang sama wa anhu maka pada saat itu kalam itu tidak lagi memerlukan amil tersebut ya maka ya dihapus karena tidak diperlukan lagi mengapa bihaitsu innahu la yajuzu dzikruhu ma'ahu ya sedemikian hingga eh, amil tersebut itu tidak boleh ya, disebutkan bersama masdarnya ya amil tersebut itu tidak boleh disebutkan bersama masdarnya. Li'annal masdara iwadun anhu. Karena masdar tadi itu sudah menggantikan kedudukan dari amil yang dihapus tersebut. Wala yujma'u bainal iwadi wal muawwadi anhu. Dan tidak digabungkan antara pengganti dengan yang digantikan. Namanya, namanya saja pengganti. Ya, maka kalau namanya pengganti atau yang mewakilkan, itu maka yang diganti atau yang diwakilkan itu tidak didatangkan secara bersamaan. Ya, jadi mudahnya untuk paragraf ini itu ada sebagian kondisi yang orang Arab itu terus-menerus menghapus amil bagi masdar yang muakid yang menekankan. Jadi ada beberapa kondisi. Dan pada saat itu ya karena amilnya dihapus, kemudian digantikan oleh masdar. Ya, masdar. Maka masdar tersebut itu yang menggantikan kedudukan amil yang dihapus tersebut. Dan amilnya itu tidak disebutkan. Karena apa? Karena masdar itu sudah menggantikan, ya sudah menggantikan amil yang dihapus tersebut dan antara pengganti dengan yang digantikan itu tidak didatangkan secara bersamaan. Kemudian beliau melanjutkan fal masdarul muakkidu la yuhdhafu amiluhu jawazan. Maka masdar yang muakkid yang memberikan taukid penekanan itu tidak dihapus amilnya ya secara jawaz secara boleh hukumnya. Lima taqaddama karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa yuhdhafu wujuban fil mawadhi'illati iltazamal arabu fiha hadfahu. Nah ini. Wa yuhdhafu wujuban fil mawadhi'il lati iltazamal arabu fiha hadfahu. Ya, dan dihapus secara wajib hukumnya. Ya, pada tempat-tempat yang orang Arab terus-menerus menghapus amil bagi maful mutlak tersebut. Muhakatan dikalamihim ya sebagaimana dihikayatkan dari ucapan orang-orang Arab tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki ya ra ba'dul muhaqqiqina annal masdarun naiba an amilihi al mahdhufi qismun mustaqillun zaidun alal muakkidi wan naw'i wal adadiyyi Nah, ini keterangan yang penting, ya keterangan yang penting. Ya ba'dul muhaqqiqina, ya sebagian muhaqqiq atau yang meneliti mengenai bahasa Arab itu berpandangan annal masdarun naiba an amilihil mahdhufi bahwa masdar yang menggantikan akan amil yang dihapus tersebut itu adalah qismun mustaqillun zaidun 'alal muakkidi wan naw'i wal adadi. Itu adalah jenis dari maf'ul mutlak tersendiri yang terpisah yang merupakan tambahan dari tiga maf'ul mutlak yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu muakkid yang memberikan penekanan kemudian yang naw'i yang menjelaskan mengenai cara atau bagaimana perbuatan itu dilakukan dan al-adadi yang menjelaskan bilangan perbuatan tersebut dilakukan. Fatakunul anwa'u arba'atan. Maka jadilah jenis dari maf'ul mutlak itu ada empat. Ya, tiga yang sudah kita kenal, kemudian tambahannya adalah masdar yang menggantikan akan amilnya yang dihapus. Ini ada alasannya. Ya, Wahada ro'yun wajihun. Dan ini adalah pendapat yang baik. Ya, ini pendapat yang baik. Li'annahum ya karena mereka yaitu para ulama nahwu yuqirruna annal muakkida la yuhdhafu amiluhu. Nah, karena para ulama nahwu itu tadi sudah menetapkan bahwa yang namanya maf'ul mutlak yang muakkid yang memberikan makna penekanan itu kan tadi dikatakan amilnya tidak boleh dihapus. Ya. Ibnu Malik Rahimahullah taala pun mengatakan wa amilil muakkidim tana. Dan menghapus amil yang muakkid itu tidak boleh. Ya kan sudah ditetapkan tidak boleh. Ma'a anna hunaka masadira muakkidatan khudhifa amiluha. Padahal di sana itu ada masdar-masdar yang memberikan penekanan. Ya, masdar-masdar yang memberikan taukid. Sudhifa amiluha, yang dihapus amilnya. Fayaqa'ut fayaqa'ut ta'arudu bainal hukmaini. Maka terjadi kontradiksi, ya terjadi pertentangan antara dua hukum. Ya, tadi katanya muakid tidak boleh dihapus amilnya. Namun ternyata orang-orang Arab ada yang menghapus masdar yang muakid, ya, yang dihapus amilnya, ada maka seolah-olah bertentangan antara dua hukum tersebut. Maka ada para sebagian muhakkik yang meneliti mengenai ilmu bahasa Arab itu menjadikan itu sebagai uh, jenis maf'ul mutlak yang keempat, yaitu maf'ul mutlak yang uh, menggantikan amil yang dihapus. Ya, An-Nahwul Wafi ini dapat dilihat di kitab An-Nahwul Wafi, ya buah karya Abbas Hasan, Abbas Hasan, Al-Mujallad Thaniyah pada jilid kedua, Sofhata Tis'in wa Mi'ataini, halaman 209. Kita kembali ke atas. Ya. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa hadfu amilil muakkidim tana' ila akhirihi. Ai maksudnya la yajuzu hadfu amilil masdaril muakkidi yaitu tidak boleh menghapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang tujuannya untuk memberikan taukid atau penekanan pada amilnya. Amma siwahu minal masdari, adapun masdar yang selain dari yang mu'akid, ya, amma siwahu minal masdari al-mubini lin nau'i awil adadi, ya, adapun masdar yang selain dari muakkid yaitu yang menjelaskan mengenai nau' ya bagaimananya dan yang juga menjelaskan mengenai bilangannya fahunaka muttasaun lil hadfi maka kalau untuk yang dua tersebut itu hukum perkaranya luas ya hukumnya longgar untuk dihapus maksudnya boleh dihapus Ida wujida dalilun 'alal makhzufi. jika ada petunjuk atau indikator yang menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadfu amilil masdari wujuban fil asali bil insya'iyyati. Dihapusnya amil bagi masdar dan hukumnya adalah wajib. Ya, tadi kan hukumnya Jawas. Ya, ini hukumnya wajib. Fil asali bil insya'iyyati. Yaitu dalam gaya bahasa yang berupa insya'iyyah. Ya, insya'iyyah. Ya, kita mungkin sudah pernah belajar, misalnya di ilmu balaghah, bahwa secara umum ya gaya bahasa itu ada yang khobariyah, ada yang insya'iyyah. Maka yang di sini yang dibahas di sini adalah yang insya'iyah. Nah, biasanya kalau di ilmu balaghah yang disebut kalam yang khobari itu adalah suatu kalam atau ucapan yang dapat diberikan atau dinilai benar atau tidaknya atau engkau berdusta atau tidak atas ucapan tersebut. Itu yang khobari. Maka yang selain itu adalah insya'i. Ya, misalnya seperti kalimat pertanyaan. Ya, apakah engkau sudah makan? Ya, ini kan tidak bisa dikatakan engkau berdusta ya, atau engkau benar. Tidak bisa, tapi kalau kalam khobari seperti saya sudah makan. Nah, itu bisa dikatakan engkau telah berdusta ya, atau engkau benar. Maka di sini penghapusan amil bagi masdar yang hukumnya wajib itu pada kalam-kalam yang insya'i ya pada gaya bahasa yang insya'i. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-292 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal hadfu khatmun ma'aatin ma badala min fi'lihi kanadlanil ladkandula Ya, beliau mengatakan wal hadfu hatfun wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kana dalanil ladzkandula. Dan dihapusnya amil bagi maf'ul mutlak itu hukumnya wajib. Ya, bersamaan dengan masdar yang didatangkan ya badalan min fi'lihi yang menggantikan fi'ilnya. Ka Nadelan contohnya adalah Nadelan. Ya, Nadelan itu berarti master atau maf'ul mutlak yang didatangkan untuk menggantikan fiilnya. Alat yang dia itu menggantikan kandula, ya undula. Ya, jadi di sini Nadelan itu menggantikan fiil amr. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini syara'a Ibnu Malikin rahimahullahu fi dzikri mawadhi'i hadfi amilil masdari wujuban. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau memulai menyebutkan tempat-tempat yang wajib untuk menghapus amil bagi masdar tersebut. Ya, tadi kan yang boleh, maka beliau mulai menyebutkan mana yang wajib. Wadabitu dhalika, dan yang menjadi patokan atau kriterianya itu adalah an, an yakunal na naiban an fi'lihi. Yaitu ketika masdar tersebut itu menjadi pengganti atau perwakilan bagi fi'ilnya. Wabadalan minhu dan yang ya menggantikan, yang menjadi badal atau menggantikan uh, fi'il tersebut. Wahuwa qismani dan ini ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama adalah khasun bil asali bil insya'iyyati tolabiyyati. Ini khusus untuk gaya bahasa insya'iyah. Ya, insya'iyah tadi itu yang bukan khobariyah. Yang tidak bisa dikatakan engkau telah berdusta atau engkau berkata benar. Dan yang tolabiyah, berarti yang menuntut sesuatu. Ya, misalnya kalimat perintah. Ya. Wathani, kemudian yang kedua, kosun bil asali bil khobariyati. Nah, berarti ada tempat-tempat yang wajib untuk menghapus amil bagi masdar, dan itu khusus untuk uslub-uslub atau gaya bahasa yang khobariyah wa huwa imma masmu'un dan yang masuk kategori ini itu ada yang masmu. Ya artinya yang e, didengarkan dari orang Arab dan tidak bisa dikiaskan. Wa imma maqisun dan ada juga yang bisa dikiaskan. Ya ada yang masmu, ada yang maqis, ada yang sekedengarnya dari orang Arab, namun ada yang bisa dikiaskan. Amal awalu Adapun yang pertama, berarti yang khusus bagi gaya bahasa insya'iyah, yang tolabiyah, itu adalah wahwal khosu bil asali bit tolabiyati, yaitu yang khusus bagi gaya bahasa yang yang menuntut, ya, menuntut sesuatu. anwa'uhu arba'atun. Dan yang masuk dalam kategori yang pertama ini, kelompok yang pertama ini, itu ada empat macam. Al-awwalu yang pertama, an yakunal masdarul muakkidun naibu an fi'lihi dalan alal amri. Yang pertama yaitu masdar yang memberikan penekanan, kemudian itu menggantikan akan fiilnya, itu menjadi indikator atau menunjukkan makna perintah. Ya, menunjukkan makna perintah. Nahwu, contoh yang masuk dalam kategori ini, ighathatanil malhufa. Ya, ighathatanil malhufa. Ya, ighathatan al-malhufa. Ya, maksudnya adalah hiburlah atau bantulah orang yang sedang bersedih tersebut. Fa ighathatan masdarun mansubun. Maka lafat ighathatan adalah masdar yang mansub. Wa huwa naibun 'anil fi'li aghith. Ya wa huwa naibun wa huwa naibul fi'li aghith. Ya wa huwa naibul fi'li aghith dan itu ighathatan itu menggantikan fi'il aghith. Ya aghith itu amr dari aghatha yughithu. Aghith Kemudian masdarnya Walfa Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Yang mustatirnya itu wajib karena fi'il amr untuk anta. Takdiruhu anta dan takdirnya da, uh, takdir dari fa'ilnya adalah anta. Wal malhufa maf'ulun bihi dan al malhufa adalah al malhufa itu maf'ul bih bagi ighatsatan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan yang masuk dalam golongan ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83 dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil ihsana dan berbuat baiklah ya kepada kedua orang tuamu dengan ya sebenar-benar perbuatan baik. Kita lihat catatan kaki bil walidaini jarun wa majarurun muta'alliqun bi ihsanan. Bil walidaini adalah jar majarur yang berkaitan dengan ihsanan. Wa ihsanan masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dan ihsanan adalah masdar yang mansub oleh atau yang membuat dia mansub adalah fi'il yang dihapus. Ai fi'il yang dihapus itu adalah ahsinu ya fiil amr ahsinu bil walidaini ihsana ahsinu bil walidaini ihsana ya berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik perbuatan baik wa fil ayati a'aribu ukhra ya kan tetapi di ayat ini itu ada yang i'rab yang yang lain ini salah satu eh, i'rab yang dipilih oleh ulama tafsir atau ulama nahwu wa qaulu syairi dan juga ucapan dari seorang penyair yang masuk dalam golongan ini yamurruna biddahna khifafan ayabuhum wa yarji'na min darina bujurul haqaibi nanti ada penjelasannya maksudnya para pencuri tersebut itu masuk ke dahna ya dahna itu ya nama tempat dan khifafan ayabuhum tas yang mereka bawa itu kosong atau ringan. Wayarji'na min darina bujarol haqaibi. Dan mereka kembali dari darin, itu dalam kondisi tasnya itu sudah penuh, ya sudah gemuk. Ala alhanna sajulu umurihim. Ya, ketika uh, mayoritas atau kebanyakan perkara manusia itu ya mengalihkan perhatian para manusia fanadalan zuraiq fanadalan zuraiqul mala alibi. maka wahai zuraiq ya rampaslah harta mereka dengan cara merampasnya ya para rubah atau kita lihat catatan kaki yang dimaksud dari syair ini Yamuruna ya, yang dimaksud Yamuruna, ay lususu Ya, siapa yang melalui atau melintas itu adalah alusus, para pencuri. Bidahna, kemudian ada bidahna maudi'un fi najadin. Adahna itu adalah suatu tempat di Najd, ya suatu tempat di Najd Wahuwa bil maddi. Nah, asalnya itu adalah ada hamzahnya di belakang ya didatangkan dengan mamdud Berarti adahna u ya tadinya bidahna'i asalnya seperti itu. Ya bidahna'i ada hamzahnya di belakang. Wa qusira li syi'ri tapi didatangkan dengan maksur ya dihapus hamzahnya karena ya mengikuti bait syair. Ayabuhum dan ada ayabuhum jam'u aibatin. Itu jamak dari aibah wahiyal wi'a'u kal haqibati. Aibah adalah ya, suatu wadah seperti kantong atau tas. Darina, kemudian ada darina tadi, itu adalah maudi'un bil bahraini. Itu nama salah satu nama tempat di Bahrain. Bujero, kemudian tadi ada bujero, jam'u abjaru, yaitu jamak dari abjaru wa huwal azimul batnu. Ya, maksudnya adalah buncit. Ya, perutnya besar. Jadi ya tadi kantongnya itu tadinya kosong kemudian sudah penuh. Wa idhafatuhu lil haqaibi min idhafati sifati lil mausufi. Dan bujara itu diidhafahkan kepada haqaib itu adalah termasuk menyandarkan sifat kepada mausufnya. Ya artinya tas-tas yang gemuk seperti itu. Tapi kita tahu gaya bahasa terkadang sifat itu bisa diidofarkan kepada mausuf. Kemudian julu umurihim maksudnya eh, mu'adhamuha wa aktsaruha yaitu kebanyakan dan mayoritas dari perkara mereka. Kemudian fa nadelan ya maksud dari nadelan Nah, nadelan ini yang didatangkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait tadi ya nadelan An-nadlu al-khatfu suratin nadelan itu adalah merampas dengan cepat. Ya merampas dengan cepat. Zuraiku, ya zuraiku yang dimaksud adalah ismu rajulin au qabilatin. Ya, bisa nama orang, ya, nama laki-laki atau nama kabilah. Nadalat tha'alibi, kemudian nadalat tha'alibi yuqalu ya dikatakan akhtifu min tha'laba. Ya, yaitu um, saya merampas dari rubah. Kemudian FAYU fayusi DON BISUR ATIN al-khatfa wal khilata. Ya, kemudian sebagian dari mereka itu berpesan kepada sebagian yang lain dengan cepat untuk melakukan perampasan dan juga ya tipe muslihat. Ya FAYU DON BISUR ATIN al khatfa wal khilata. Kama ALUT sa'alibu ya sebagaimana yang dikerjakan oleh para rubah wa qauluhu khifafan dan ucapan Ibnu Malik rahimah maaf ucapan dari seorang penyair ya khifafan adalah halun minal wawi itu hal dari wau, ya wawu yang ada pada yamurruna wa kadza dan demikian juga bujarul haqaibi ya bujarul haqaibi ya kemuktasnya itu halun min fa'ili yarji'u yaitu hal dari fa'il yarji'u wa qawluhu ala hayna ya tadi kan dikatakan ala hayna itu bil kasri alal i'rabi kalau dibaca mu'rab itu dengan kasroh ya ala haynin ya ala haynin tetapi wabil binai alal fathai tapi kalau dibaca mabni itu dengan fathah ala hayna Ya, kalau mu'rab itu ala hainin, tapi kalau mabni itu ala haina. Nah, mengapa dibaca fathah? Li'annahu waliyahu fi'lun mabniyun alha. Ya, haina tadi itu diikuti oleh fi'il yang mabni yaitu alha. Wal bina'u arjahu minal i'rabi. Maka di sini dibaca mabni itu lebih rojih, lebih kuat daripada dibaca mu'rab Zuraiku kemudian Zuraik munada biharfi nidain mahdzufin adalah munada dengan huruf nida yang dihapus. Nadal tha'alibi masdarun mubinun linnaw'i mansubun. Nadla itu masdar yang menjelaskan mengenai cara mencuri tadi atau merampas tadi. Dan dia dibaca mansub. Ini sekilas mengenai syair tadi. Ya, kita kembali ke atas. Ya, maka apa yang menjadi syahidnya itu adalah nadlan ya fanadlan zuraiqul mala nadlan nadlat sa'alibi. Ya wahai Zuraiq, e, rampaslah harta tersebut dengan cara merampasnya para rubah. Maka ini perintah, ya, perintah kepada zuroik. Fanadlan masdarun naibun an fi'lil amri. Maka nadlan adalah masdar yang menggantikan fi'il amr undul. Ya, undul. Ai maksudnya ikhtif, ya ikhtif. Ya rampaslah. Wal mala maf'ulun bihi lil masdari dan al mal itu adalah maf'ul bih bagi masdar. Athani kemudian Eh, jenis yang kedua yang masuk dalam kategori ini yaitu eh, dihapusnya amil masdar bagi uslub atau gaya bahasa tolabiyah ya insya'iyah tolabiyah itu apa an yakunal masdaru dalan alan nahi yaitu masdar tersebut itu menunjukkan akan nahi ya larangan kaqaulika lizamilika wakata sama'i muhadaratin kaqaulika lizamilika wakata sama'i muhadaratin sebagaimana ucapanmu kepada kawan kelasmu ya kawan seangkatanmu ketika engkau mendengarkan ceramah sukutan la takalluman ya sukutan la takalluman Ya, diam, jangan berbicara. Ai maksudnya uskut sukutan, ya uskut sukutan. Ya, yang uskut sukutan itu masuk ke kategori yang pertama tadi. Berarti sukutan itu membawa makna amr. Nah, yang masuk dalam kategori ini adalah yang kedua, wala tatakallam takalluman. Ya, wala tatakallam takalluman. Dan janganlah engkau berbicara. Jadi yang sukutan itu maksudnya uskut sukutan. Ya, diam. Kemudian yang la takalluman asalnya adalah la tatakallam takalluman. Janganlah engkau berbicara. Ya maka la tatakallam itu fiilnya fiil nahi, menunjukkan larangan. Nah kata kaluman menunjukkan makna nahi. Kita lihat catatan kaki Khodifal mudori ul majazumu bilan nafiyati. Ya dihapus mudori yang majazum dengan la nafiyah. Yaitu apa? Tatakallam tadi. La tatakallam takalluman. Tatakallamnya dihapus. Wahuwa la yajuzu hadfuhu illa fi hadhihi surati. Dan fi'il nahi yang majazum karena la nafiyah itu hukum asalnya tidak boleh dihapus ya, melainkan hanya di tempat ini saja. Ya, di bentuk ini saja boleh dihapus. Ya, la takalluman. Tapi kalau yang lain tidak boleh dihapus. Kita kembali ke atas. Atsalitsu yang masuk dalam kategori ini ya yaitu kelompok yang berikutnya yaitu kelompok yang ketiga itu adalah an yakunal masdaru muradan bihi ad-du'a'u Nah, jadi di sini masdarnya ya, atau maf'ul mutlaknya itu dimaksudkan untuk doa. Ya, untuk doa. Ya, kita kalau pernah belajar balaghah itu mengetahui ya bahwa yang namanya tuntutan ya atau perintah itu dibagi menjadi tiga. Yaitu pertama amr ya perintah, itu perintah itu kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang pihak yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian ada perintah kepada orang yang setara kedudukannya, biasa disebut sebagai iltimas. Nah, kemudian permintaan dari orang yang lebih rendah kedudukannya ya kepada yang tinggi kedudukannya itu biasa disebut, sebagai doa. Ya, seharusnya amr perintah, tapi perintah dari orang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya itu disebut doa. Ya, sebagaimana permohonan seorang hamba kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam ad Nah, contohnya apa? Kaqaulil mujahidi, ya sebagaimana ucapan seorang mujahid. Seorang yang sedang berjihad. Nasron li'ibadikal mukhlisina. Ya. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada hamba-hambamu yang ikhlas wasahqan ikal haqidina. Dan ya Allah, hancurkanlah ya musuh-musuhmu yang penuh kedengkian. Ai maksudnya ya Allah unsur ibadaka nasron. Ya, ya Allah, ya Allah, ya bantulah hambamu dengan bantuan. Kemudian washaq a'da'aka sahqan dan hancurkanlah, musnahkanlah ya musuh-musuhmu dengan ya sebenar-benar kehancuran. Maka ini ya fiil yang digunakan fiil amr kalau dari istilah nahwu. Tetapi secara istilah balaghah karena ini merupakan permintaan seorang hamba kepada robnya, ya maka istilahnya itu menggunakan ad Ya, menggunakan ad Walaupun fiil yang digunakan sama-sama fiil amr secara bahasa. Kemudian ar-rabi'u yang keempat an yakunal masdaru muradan bihi al-istifhamut taubihiyyu ya an yakunal muradu muradan bihi al-istifhamut taubihiyyu yaitu masdar tersebut itu dimaksudkan untuk istifham ya pertanyaan namun pertanyaannya untuk mencela atau untuk menegur ya untuk mencela menyindir atau menegur Nahwu contohnya abukhlan wa anta wasi'ul ghina ya abukhlan wa anta wasi'ul ghina ya apakah engkau bakhil pelit padahal engkau itu kaya raya yang memiliki kelapangan harta ya apakah engkau pelit padahal engkau memiliki kelapangan harta ya ini bertanya ya maksudnya ai atabakhol atabakhalu bukhlan ya atabkhalu bukhlan apakah engkau bakhil ya pelit padahal engkau lapang hartanya ya ini bertanya tapi maksudnya untuk mencela ya atau menegur atau menyindir maka di sini tabakhalu itu boleh dihapus Ammat darbu tsani wa al khassu bil asali bil khabariyati Adapun yang kategori yang kedua, yang pertama kan tadi khusus untuk uslub insya'iyah yang tolabiyah. Yang kedua adalah khusus untuk uslub khobariyah. Fafi khomsi masaila. Maka kalau yang kategori itu nanti ada di lima permasalahan. Ta'ti fil abiyatillati ba'da hadha. Dan itu akan datang di bait-bait yang datang setelah ini. Wa ila ma taqaddama asyara biqaulihi dan kepada penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal hadfu khatmun ila akhirih. Ai maksudnya innal hadfa wajibun fi amilil masdaril ati badalan min fi'lihi wa iwadan anhu. Yaitu menghapus itu hukumnya wajib. Ya, wajib menghapus amil bagi masdar yang didatangkan untuk menggantikan fiilnya ya dan juga ya menggantikan mewakilkan fiilnya tersebut. Karena dalanil ladkan kandula ya ai maksudnya kal dari nadlan ya seperti masdar nadlan bimakna khotfan ya dengan makna merampas ya merebut seperti itu Alladh itu maksudnya ai alladhi, ya, maksudnya alladhi. Biasanya dihapus karena ya tuntutan syair. Kandula, ya. Kandula maksudnya ai lati alat tolabi, yang menunjukkan akan tuntutan. Wa huwa yushiru ilal baitil madhkuri. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengisyaratkan kepada bait yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang tadi fanadlan zuraiqul malanadlath tha'alibi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.